Yang mana perbuatan tersebut dicontoh oleh orang-orang belakangan. Dan beliau nanti menyebutkan berapa kemarin? Sekitar 128 permasalahan. Dan kemarin sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasanya pengarang kitab ini atau penulis kitab ini Masail Jahiniyah adalah Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala bukan sebagaimana yang mereka sangka bahwasanya kita adalah Wahabiyun. Kelompok Wahabiyun atau Wahabiyah yang menyebarkan atau mengajarkan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya penisbahan kepada kita atau penisbahan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kelompok Wahabiyah adalah keliru besar. Karena beliau namanya bukan Abdul Wahab, beliau namanya adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kalaulah seandainya benar penisbahannya, nisbahnya bukan Wahabiyah tapi Muhammadiyah. Dan itu pun tidak dibenarkan karena beliau bukan orang yang ta'asub, bukan orang yang muta'asib. barakallahu fikum. Buktinya adalah ketika beliau berdakwah, na'am membongkar dan juga menghancurkan dan juga meratakan kubah-kubah yang di bangun di sekeliling Ka'bah waktu itu, kemudian dijadikan kiblatnya kaum muslimin, nah baik Syafi'iyah, Malikiyah ataupun Hanbaliyah ataupun Hanafiyah semuanya ke nah ke arah kiblat yaitu ke Ka'bah barakallahu fikum. Beliau tidak bertaasub dengan madhab tertentu. Nah, sehingga beliau pun tidak nah tidak mungkin ridho kalau seandainya disebabkan pada beliau Muhammadiyah misalkan. Dan tentunya yang paling kita sayangkan adalah orang-orang jahat dari kalangan sufiyah dan juga dari kalangan Syiah Rafidhah yang mereka masih gencar gencarnya menuduhkan kepada kita bahwasanya kita adalah Wahabiyah atau Wahabiyun pengikutnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini tidak benar. Adapun kelompok Wahabiyah kemarin sudah kita jelaskan barakallahu fikum sekedar mengulang sedikit bahwasannya kelompok tersebut adalah kelompok sesat yang waktu itu tersebar di daerah nah barakallahu fikum bagian utara Afrika. Kemudian tersebar juga di daerah Maghrib, Maroko, yaitu kelompok yang disebahnya kepada Abdul Wahab Ibnu Rustum kelompok yang disebut kepada siapa? Orang yang namanya Abdul Wahab Ibn Rustum. Yang waktu itu kelompok ini kelompok juga disebut juga dengan kelompok Al-Firqah Ar-Rustumiyah. Ini kepada bapaknya, Rustum namanya. Barakallahu fikum. Tapi ingat, kelompok ini bukan kelompok Ahlus Sunnah. Kelompok apa? Kelompok yang berpendapat dengan pendapat apa? Ibadiyah Kharijiyah Khawarij. Nah, memberontak dan menolak serta berusaha memerangi kaum muslimin dari kalangan pemerintah dan semisalnya. Berontak kepada pemerintah. Naam. Dan munculnya firqah ini barakallahu fikum sebagaimana sebutkan dalam sejarah, munculnya akhir-akhir generasi dua dalam artian abad kedua. Kemudian mulai nampak lagi ketika awal-awal abad ketiga. Sedangkan Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi jauh daripada kelompok sesat tersebut. Beliau na'am barakallahu fikum muncul nah, dalam artian dakwah beliau mulai nampak ketika apa? Ketika beliau berdakwah di awal-awal na'am barakallahu fikum abad ke-12. Nah, barakallahu fikum. Jadi jauh kan? Jauh sekali. Jadi jangan sampai tertipu ya. Nah, kita langsung aja memasuki mukaddimah yang disampaikan oleh al-muallif. Yaitu mukaddimah yang lembaran pertama itu berkaitan masalah mukaddimah syarahnya, syarahnya. Jadi mukaddimah syarahnya Syekh Saleh Fauzan kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Naam, salawat dan salam ya, ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta para pengikutnya, nah atau keluarganya wa ashabi ajmain dan para sahabatnya seluruhnya. Barakallahu fikum tentunya yang wa man tabi'a bi ihsani yang yaumiddin, yang mengikuti mereka dengan baik hingga tidak hari kiamat. Barakallahu fikum. Amma ba'du kata beliau. Adapun setelah itu atau adapun setelahnya, nah karena setelah amma ba'du seringnya ada fa itu ya. Eh, ada fa di situ. Nah barakallahu fikum. Fa rabitah li jawab syarat kalau dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Amma ba'du faqad. Seringnya kalau amma ba'du mesti ada fa'nya setelahnya. Barakallahu fikum. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan di kitab-kitab yang masih murni dalam artian belum terubah biasanya. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya kan? Ada fa'nya. Naam. Karena aslinya mahma yakun min syai'in ba'du. Naam. Itu semuanya dipelajari dalam ilmu bahasa Arab. Dan sekarang bukan pembahasannya di kitab ini. Kata beliau. Amma ba'du. Fakat kuntu alqaitu durusan fil masjid. Dahulu kami Eh, kata beliau, aku telah nak mengajarkan beberapa pelajaran di masjid. Tatadammanu syarha masail jahiliyah allati dzakaraha Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Di antaranya pelajaran-pelajaran tersebut adalah syarah masail jahiliyah yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Fi risalatin mukhtasarah pada ringkasan yang sangat atau risalah yang sangat ringkas. Wa kana ba'du tulab, waktu itu sebagian para pelajar, wafakohumullah semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka, pada sajjalu mereka telah merekam, merekam ya tilka durus, pelajaran-pelajaran tersebut fi ashritatin, pada sebuah kaset-kaset. Nah, wa qama ba'duhum, kemudian sebagian mereka pun juga ngam, e, ingin melakukan sesuatu, jazahullahu khairan, yaitu apa? Nam, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan untuknya, untuk orang tersebut apa sesuatu tersebut bitafrighiha wa kitabatiha. Nah, untuk menyalin dalam bentuk tulisan. Paham ya? Menyalin didengarkan, tafrik itu mendengarkan kemudian disalin dengan tulisan itu namanya tafrik. Paham ya? Jadi kita mungkin dengar suara syekh ya kan? Kemudian setelah itu suara syekh itu kita tulis dalam tulisan itu ya. Itu namanya tafrik. Nah, bitafrighiha wa kitabatiha, kemudian menulisnya. Wa ardiha alayya, kemudian ditunjukkan kepadaku, kata beliau ini. Falamma qara'tuha, kemudian ternyata setelah aku membacanya, istahsantu tab'aha wa Aku menganggap bagus balasannya kalau seandainya ditetak dan juga disebarkan. Yang nah, sekarang di hadapan kita ini kan akhirnya, na'am. Lita'ummal fa'idatu biha agar sebuah faedah itu menyeluruh. Nah, inilah kebenaran. Al-haq senantiasa apa? Senantiasa tumbuh. Naam. Ya. Karena karena yang namanya al-haq itu senantiasa akan apa? Akan berdampingan dengan al-batil, al batil atau kebatilan. Nah, al-haq ini senantiasa tumbuh di muka bumi ini. Ngaiwa. Lita'ummal fa'idah biha, agar faidahnya menyeluruh. ma fi dhalika syarh. Nah, walaupun bersamaan dengan itu syarah tersebut masih apa? Min naqsin wa dha'fin. Masih ada kekurangan dan juga kelemahan. Ini menunjukkan apa? Tawaduknya beliau. Beliau sangat tawaduk ya padahal beliau itu kalau kita lihat syarahnya itu banyak sekali Masya Allah. Mulai dari syarah yang kita tebal juga banyak. Eh, masalah fikih juga punya. Kita tauhid tebal itu beliau syarah dua syarahnya bahkan Ighosatul Mustafid, satunya lagi Al-Mulakhas itu. Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahasanya ini tawaduknya beliau. Ma tawadu ahadunillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Dan beliau masyaallah ya nasallaha an yubarik fih wa nasallaha an yahfadhah. Naam. Wa yuwaffiqah. Walakin kama yaqulun akan tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Naam Eh, sebagian orang syai'un khairun min la, min la syai' syai'un khairun min la syai' apa maksudnya sesuatu yang sedikit itu lebih bagus daripada tidak ada sesuatu. Paham ya? Dalam artian sedikit sesuatu yang sedikit tapi manfaat ini lebih bagus daripada tidak ada sesuatu sama sekali. Dalam artian beliau ini maksudnya syarahnya ini walaupun ada kekurangan, walaupun ada kelemahan tapi itu lebih bagus daripada nggak ada sama sekali gitu loh. Wa arju mimman qara'a syarh dan kami atau aku berharap Eh, terhadap orang yang membaca syarah ini wa adrakaha wa adraka fihi khata'an an yunabbihani alaih masyaallah beliau ya. Nah, barakallahu fikum kita ketahui beliau siapa. Beliau termasuk naam salah satu apa? Naam e, mufti yang sangat terkenal di Mamlakah Saudi Arabia sana. Naam barakallahu fikum dan juga di seluruh penjuru Nusantara. Syekh Saleh Fauzan siapa nggak kenal? Naam. Kata beliau apa? Dan aku berharap bagi orang yang baca syarah ini nanti kalau seandainya dia mendapati kekeliruan, maka hendaknya dia memperingatkan aku. Diperingatkan, dikasih tunjuk itu loh. Mana yang keliru, naam. Menunjukkan bahwasanya beliau tuh Masya Allah menerima kebenaran ya. Yang seperti ini yang kita naam harapkan dalam artian ketika seorang ustadz atau seorang syekh itu keliru, ketika di, diperingatkan bahwasanya itu keliru, kalau benar-benar itu keliru, ya nerima. Jangan malah bantah, menolak. Nah, jangan sampai malah mengeluarkan apa penyakit yang sangat berbahaya itu al-kiber, sombong. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah, beliau Masya Allah ini ya, listidrokihi agar apa untuk melengkapinya atau untuk menjadikan apa tambalan dalam artian eh, kritikan yang membangun gitu. Wafaqallahu jami lil ilmin nafi' wal amal saleh. Semoga Allah taala memberikan taufik pada seluruhnya ya, untuk senantiasa berada di atas ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Naam. Kita langsung beralih kepada barakallahu fikum. Naam, halaman berikutnya yaitu pembukaan eh, syarah atau pembukaan apa matan masail jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kalau seandainya kita mau mensyarah secara panjang lebar masalah bismillahirrahmanirrahim tentunya akan memakan waktu. Namun sudah kita sebutkan di naam di setelah-setelah pelajaran yang sebelumnya. Barakallahu fikum bahwasanya mengenai bismillahirrahmanirrahim ini adalah amalan yang dilakukan oleh para salafun saleh ketika mereka menulis sebuah kitab yang memang kitab tersebut berisikan perkara-perkara yang sangat bermanfaat. Nah, mereka mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Kita secara ringkas saja. Tujuan yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah jalla wa ala. Dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali semua surat dengan bismillahirrahmanirrahim? Nah, itulah eh, mereka contoh iktidaan bi kitabillah jalla wa ala. Mencontoh Al-Qur'anul Karim yaitu haitsu bada Allah jalla wa ala fi kulli suratin bi basmalah. Yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengawali pada setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim illa surat al-baraah kecuali surat at-taubah. Surat at-taubah dinamakan juga surat al-baraah, dinamakan juga surat al-fadhihah. Bukan al-fatihah ya, al-fadhihah. Naam, at-taubah, al-baraah, al-fadhihah. Naam, karena di dalamnya menjelaskan tentang kejelekan orang-orang munafikin. Bisa dilihat sendiri kisahnya ya dalam surat Taubah itu. Naam. Sambungan dari apa? Kisah yang terjadi pada Al-Anfal itu. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah iktidaan bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang kedua adalah apa? Mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu na'am barakallahu fikum bada eh, na'am fi murawasalatihi bil basmalah. Beliau memulai pada surat-surat beliau ketika dilontarkan atau diberikan kepada raja-raja itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya sebagaimana dalam sahihain Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim hadisnya Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah mengirim surat ke siapa? Ke pembesar Rom. Naam, Azimir Rom Herakl itu. Rasulullah mengatakan, "Naam, bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasulih ila Herakl Azimir Rom." Naam, bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Herakl pembesar Rom. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya alangkah bagusnya dan indahnya Nah, kalau seandainya kita ketika menulis sebuah kitab atau tulisan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena makna bismillahirrahmanirrahim sendiri apa maknanya? Maknanya adalah di dalam ba itu adalah ba apa itu? Ba lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Taala. Maksudnya apa? seakan akan ketika kita mulai membaca ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kami minta pertolongan agar diberkahi dalam bacaan ini. Karena di samping dia isti'anah adalah li li barak li tabarruk, paham ya? Mencari berkah di sana. Enggak masalah. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala boleh. Barakallahu fikum. Naam. Tapi ingatnya bukan ba'lil musahabah. Ewa. Eh, baknya bukan musahabah karena ketika kita membaca itu kehendak kita tidak beriringan dengan kehendak Allah Taala, tapi kehendak kita itu setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena dalam rangka itu membantah orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan baknya musahabah. Jadi perbuatan hamba itu beriringan terus dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dalam artian sama-sama melakukan perbuatan gitu. Kita katakan tidak, bahkan perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, seperti itu. Eh, itu Mu'tazilah, Qadariyah itu hampir hampir sama pendapat mereka dalam masalah seperti ini. Tapi kita katakan baknya apa tadi? Baknya bak lil isti'anah, na'am wa tabarruk itu. Untuk minta pertolongan dan juga mencari dan eh, meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ini agar diberkahi dan dikasih pertolongan. Nah, Dan ini perkara perkaranya apa? Perkara yang masyru'. Allah Subhanahu wa taala Nah, berfirman dalam Al-Qur'an Karim apa? Ia kena na'budu ia kena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kemudian juga sabda Rasulullah, wasta'in billah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala. Wala taaziz Dan jangan putus asa. Kemudian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nam wa idasta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim adalah iktidaan bibadil anbiya mencontoh juga pada sebagian para nabi. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau menulis surat kepada Ratu Sabak. Nah, Ratu Sabak ini wala alam yang sahih siapa namanya yang jelas yang masyhur masyhur saja ya. Bilqis itu yang masyhur, tapi tidak ada riwayat yang sahih ya, yang menunjukkan namanya adalah itu. Cuman yang terkenal dengan apa? Malakatus Sabak itu aja. Nah, Malakatus Sabak itu Ratu Sabak itu aja. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan dalam surat an itu? nah, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum karena surat An-Naml kalau kita telusuri dengan awal sama yang di dalam surat tersebut berarti dua bismillah. Ya kan? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kemudian di dalam surat sendiri ada bismillahirrahmanirrahim. Na'am barakallahu fikum. Itu diantaranya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalallahu wassalamu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du wa ba'du. Naam, barakallahu fikum. Kalau amma ba'du, nah, itu lain lagi ini wa ba'du. Naam, qala Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala fi muqaddimati risalatihi Masail Jahiliyah. Pada mukaddimahnya risalah beliau yang berjudulkan Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang telah nan terjadi di zaman jahiliyah. Nah, perbuatan, akhlak, bagaimana moral mereka, seperti itu. Nah, yang sudah kita ketahui bahwasannya dakwahnya beliau barakallahu fikum di awal-awal apa? Di awal-awal abad ke-12. Jadi beda ya dengan yang dinisbahkan kepada Wahabiyah tadi ya. Kalau Wahabiyah kita yakini kelompok sesat itu aja. Pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum yang waktu itu muncul di abad ketiga. Nah, tersebar daerah apa? Daerah bagian utara Afrika eh, dan juga tersebar juga daerah Maghrib itu Maroko. Nah, dengan dengan pemikiran Khawarij. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Hadhi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jahiliyyati al-kitabiyyin wal ummiyin mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang Rasulullah SAW menyelisih permasalahan tersebut. 6. Ahlul jahiliyah itu penduduk atau orang-orang jahiliyah. Al-kitabiyin wal ummiyin. Kitabiyin nanti disebutkan dari kalangan al-yahud wa nasara Kemudian apa? al umiyin adalah orang-orang yang mereka nabar kalafikum, eh, mereka tidak beragama dengan dua agama itu. Dalam artian apa? Tidak beragama eh, Nasrani, tidak pula Yahudi. Nah, dinamakan umi kenapa? Karena alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis. Aslinya seperti itu. Nah barakallahu fikum. Kita akan lewati nanti ya. Ayo, naam. nam. la lil muslim an ma'rifatiha. Yang mana perkara ini termasuk perkara yang apa? Yang Nah, kalau fikum yang memang dibutuhkan untuk seorang muslim agar apa? mengetahuinya. Karena penting sekali. Paham ya? Tujuan kita mengetahui kejelekan seperti ini agar apa? Agar semakin nampak bahwasannya oh ternyata di balik kebaikan itu ada kejelekan itu. Paham ya? Karena yang namanya kejelekan itu akan nampak ketika ada lawannya gitu ya. Nah, barakallahu fikum seorang lawan itu kelihatannya dia paling kuat, tapi ketika ada lawannya baru tahu oh ternyata dia itu lemah. Ayo, sehingga beliau menyebutkan pepatah ini perhatikan, fadiddu yudhiru husnahu adiddu. Wa bididdiha tatbayyana al-asya'u. Perhatikan ini. Fadiddu yudhiru husnahu adiddu. Wa bididdiha tatabayyana al-asya'u. Apa itu? Bahwasanya lawan itu akan nampak kebaikannya ketika ada lawannya. Ketika ada lawannya. Paham itu ya? Nah, jadi kebaikan atau yang namanya lawan, eh, musuh misalkan, itu akan nampak kebaikannya atau lawan itu akan nampak kebaikannya ketika ada lawan yang lain. Dalam artian apa? Dalam artian kadang kalau ada lawan itu kita merasa, oh dia paling kuat. Ternyata kalau ada lawannya baru nampak, oh ternyata dia lemah. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, Wabidit dia maka dengan lawannya tersebut tata bayinan asya'u maka semua perkara akan nampak. Ewa. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum ketika ada tauhid, ada lawannya syirik. Akan nampak ternyata apa? Ternyata di balik tauhid itu ada perkara yang berbahaya itu asyirik. Barakallahu fikum seperti itu nanti. Naam. Dan ini perkara yang apa? Perkara yang lumrah dan wajar ya. Memang harus mengetahui kebenaran serta mengetahui kebatilan juga. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan barakallahu fiikum menyebutkan dalam syarah beliau terhadap eh, syarah, eh, syarah apa? Silsilah Rasail itu di sebagian tempat beliau mengatakan, "Na'am fala yakfi." Perhatikan, "Fala yakfi annal insana ya'riful haqqo faqat." Perhatikan kata beliau, tidak cukup manusia itu mengetahui kebenaran saja. Bala budda an ya'rifal haqqo wa ya'rifal batil. Bahkan harus dia mengetahui kebenaran dan kebatilan. Fungsinya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mal bih wa ya'riful batila min ajli an yatajannabahu. Perhatikan ini. Mengetahui kebatilan, eh, mengetahui kebenaran dalam rangka agar apa? Untuk mengamalkan dengan kebenaran tersebut dan mengetahui nah kebatilan dalam rangka agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Jadi fungsinya itu. Nah, Syekh Saleh Fauzan nanti juga akan menyebutkan pepatah yang sering kita dengar itu. Apa pepatahnya? Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra na'am minal khairi yaqa'u fihi. Sering kita dengar itu kan? Beliau nanti akan nukilkan nanti. Itu bagus sekali itu maknanya. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus pada kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Naam. Apa kata beliau? Fa'ahammu ma fiha wa asyadduha khataran. Nah, dan yang paling terpenting dan paling berbahaya, yang eh, paling dahsyat bahayanya, adamu imanil qalbi bima ja'a rasul. Tidak adanya keimanan hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in dafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah. Dan juga disandarkan dalam perkara itu juga apa? Bahwasanya bahwasanya apa? Anggapan bagus, anggapan baik Perkara-perkara yang enam penduduk jahiliyah, al jahiliyah melakukannya dianggap bagus. Tamatil khasarah, maka sempurnalah kerugian. Karena rugi enggak? Rugi orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah itu rugi, sesat. Dinukilkan dalam kitab apa? Al-Faqihul Mutafaqih, ucapan Imam Syafi'i apa kata beliau? Laqad dalla man taraka hadits Rasulillah liqauli man ba'dah. Nah, sungguh telah sesat orang yang meninggalkan apa? Hadisnya Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Dan perlu diingat, orang yang menyelisih as-sunnah pasti dia terkena hujah. Paham ya? Karena yang as-sunnah Al-Quran itu apa? Ima hujatun alaina atau hujatun lana. Paham itu ya? Al-Quran sunnah itu ima jadi hujah untuk kita atau malah menghujai kita. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau apa? At-Tamhid, eh, beliau mengatakan bahwasannya wa kullu man khalafas sunnah famahjujun biha. Setiap orang yang menyelisih as-sunnah maka dia terkena hujah dengan as-sunnah tersebut. Wal haqqu fi tibaiha wad dalalu fi ma khalafaha. Maka yang hak itu yang benar adalah mengikuti sunnah tersebut dan kesesatan itu adalah enam orang yang menyelisih as-sunnah tersebut. Nah, wa ya, na'am. Barakallahu fikum. Jadi kalau berbicara masalah sunnah panjang lebar. Berikutnya, kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang mereka justru beriman Nah, yakin condong dengan kebatilan dan malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Nasallahu salamatul afiyah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, lebih condong dengan kebatilan dan malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati seperti ini. berbahaya sekali. Nah, berbahaya sekali ya. Nah, sehingga Al-Imam Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, nah barakallahu fikum Malik bin Anas Abu Abdullah, beliau mengatakan apa? Man aradan najata Nah, barang siapa yang ingin ke na'am barakallahu fikum keselamatan, na'am man aradan najata, barang siapa yang ingin ke na'am barakallahu fikum keselamatan apa? as sunnah, maka ikutilah as sunnah. Naam. dan juga maka ikutilah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Ewa, Imam Darul Hijrah mengatakan demikian ya, karena memang sangat apa sangat harus sekali dan itulah yang namanya pedoman kita Al-Qur'an was sunnah Nah, man aradan najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Damul Kalam wa Ahli. Ya, nah, ucapan Imam Malik ini disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Damul Kalam wa Ahli. Man aradan najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang hendak atau menginginkan eh, keselamatan, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan seperti itu yang dikatakan juga para a'imah. di antaranya Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, barakallahu fikum. Naam, beliau mengatakan apa? Al-i'tisamu bis sunnati najah. Beliau mengatakan qad balagana min ahli ilm annahum yakulun. Sungguh telah sampai kepada kami bahwasannya ahli ilm mereka mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun. Nah, ya, dalam riwayat lain atau masuk bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah najatun, adalah keselamatan dan juga keberhasilan Nam, wal ilmu yukbatu qabdan sari'an dan ilmu itu akan dicabut dengan cabutan yang sangat cepat. Eh, sul ilmi maka menyebarkan ilmu sahabatud din wad dunya akan kokoh agama dan dunianya itu. Nam, wa fi dhahabil ilm dhahabi dzalika kullih dan hilangnya ilmu, perginya ilmu, hilang juga keseluruhan itu. Barakallahu fikum sehingga berpegang teguh dengan as-sunnah itu sangat penting karena kunci keberhasilan dan nah barakallahu fikum kunci daripada keselamatan. Naam. Berikutnya, kita eh, baca syarahnya sedikit. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala syarah. Hadi risalatu min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Risalah ini Nah, termasuk salah satu risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ismuha masail jahiliyah. Namanya adalah permasalahan-permasalahan al-jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah ahlal jahiliyah, yaitu apa? Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih permasalahan tersebut nah terhadap eh, penduduk atau terhadap orang-orang jahiliyah. Dalam artian amalan-amal ini telah diselisih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di zaman jahiliyah ya, di masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah memang parah keadaannya ya, bertindak sesukanya. Nah, kata beliau tastamilu ala mi'atin wa samanin wa ishrina mas'alatan. Ini kata beliau perhatikan yang mana kitab ini nanti tastamilu terkandung di dalamnya terkandung berapa? Mi'atin wa samanin wa ishrin. Ngam, 128 masalah permasalahan. Istakhlasaha rahimullah minal kitab was sunnah. Yang mana rahimullah ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, beliau nah meringkas atau menyaringnya dari Al-Qur'an was sunnah wa aqwali ahli ilm dan ucapan-ucapan ahli ilm. Seperti ini ya. Karena apa? Karena yang namanya Ahlu sunnah jamaah seperti ini modelnya. Dalam artian apa? mengambil dari Al-Quran was Sunnah dan juga ucapan-ucapan ulama ilmu yang tentunya sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Nah, karena ini apa? Inilah petunjuk. Nah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Istidkar, apa kata beliau? Balirus dukuluhu fit tibaihim wa tiba'is sunnah allati naqaluha wa aminu biha. Bahkan petunjuk itu seluruhnya berada di apa? Berada di dalam mencontoh para salaf dari kalangan apa? As-sahabah wa tabi'in wa tabi'in. Tentunya di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran Sunnah. Kata beliau apa? Naam wa tiba'is sunnah dan mengikuti sunnah allatina qaluha wa amilu biha yang mereka nukilkan dan yang mereka amalkan itu nah barakallahu fikum mengikuti jejaknya generasi salafuna as-salih barakallahu fikum na'am kata beliau apa wal gharadu min dhalika tanbihul muslimin min ajli an yat an yajtanibu hadil masail tujuannya kenapa beliau menyampaikan dan juga menyebutkan masa jahiliyah ini tujuannya adalah memberikan peringatan terhadap kaum muslimin nah, min ajli agar an yajtanibu hadil masail menjauhi dan menghindari serta meninggalkan permasalahan-permasalahan ini li anha khatiratun jidda karena permasalahan-permasalahan ini bahaya sekali paham ya sehingga Allah taala berfirman na'am fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin berilah peringatan dan berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukminin. Barakallahu fikum sehingga kita agar kita hati kita tidak keras. Karena kalau hatinya keras seperti orang kufar apa? Wa idza dzukiru la yadhkurun. Ya, apabila mereka diperingatkan mereka nggak ingat. Justru malah mereka tertawa-tertawa kemudian tidak mau kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, keras hati mereka. Nah, idza dzukiru la yadhkurun apabila mereka disebutkan ayat-ayat Allah taala agar ingat nggak mau ingat, tapi insyaallah taala Nah, beliau akan menjelaskan nantinya dikit lagi. Wa bayyana rahimahullah taala anna hadhil masaila mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyyin. Dan Asy-Syaikh rahimahullah taala ini Asy-Syaikh rahimahullah taala ini menjelaskan bahwasanya permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang Rasulullah menyelisihinya terhadap atau terhadap orang-orang jahiliyah dari kalangan kitabiyin dan ummiyyin. Kitabiyin adalah orang-orang apa? ahlu kitab Yahud dan Nasara al umiyin sebagaimana yang beliau jelaskan nanti adalah orang-orang yang mereka belum menganut agama dua agama ini.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 rabbil alamin.